dan ihsan kepada masalah berikutnya yaitu al-ihsan. Adapun ihsan telah disebut dalam Al-Qur'an dalam banyak tempat. Kadang-kadang disebutkan beriringan dengan kalimat iman, kadang-kadang disebutkan beriringan dengan kalimat Islam dan kadang-kadang disebutkan beriringan dengan kalimat takwa atau dengan amalan-amalan. Adapun yang dengan atau yang diiringi dengan kalimat iman seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 93 Allah Subhanahu wa taala berfirman Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junah." Tidak mengapa bagi orang-orang beriman dan beramal saleh tentang apa-apa yang telah mereka makan. Selama mereka bertakwa dan beriman dan beramal saleh, kemudian bertakwa dan beriman, kemudian bertakwa dan berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain dalam surat Al-Kahfi Allah katakan innal ladzina amanu wa 'amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan yang ahsan amala, yang amalan-amalannya dia kerjakan dalam keadaan hasan. Dan sudah kita katakan yang namanya ihsan. Ya. Al-ihsan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia seakan-akan melihat Allah. Fa lam takun tarahu fa innahu yara. Kalau engkau tidak melihatnya, maka Allah melihat kamu. Maka derajat ihsan ini adalah derajat yang tinggi yang orang beriman akan beramal dengan amalan saleh dengan ikhlas karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat lain yang menyebutkan kalimat ihsan diiringi dengan al-Islam ya. yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih Tentu siapa yang aslama wajhahu, siapa yang memasrahkan, yang menyerahkan wajahnya tunduk untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin. Disebut kalimat Islam yaitu aslama wajhahu inal Islam wa huwa muhsin dan dalam keadaan dia berbuat ihsan. walahu ajruhu 'inda rabbih maka pahalanya di sisi Allah untuk dia. Bagi dia pahala yang Allah persiapkan di sisinya. Ayat lain yang Allah sebutkan beriringan dengan kalimat Islam adalah waman yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menundukkan wajahnya untuk Allah yang Islam berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala wa huwa muhsin dan dia dalam keadaan berbuat ihsan. Faqad istamsaka bil urwatil wusta, maka berarti dia telah berpegang dengan tali yang kuat, yang kokoh kuat. Ikhwan fillah azakumullah. Allah sebutkan setelah kalimat Islam yaitu yuslim wajhahu lillah disebutkan kalimat wa huwa muhsin dan dia berbuat ihsan. Artinya orang yang muslim dan dalam keadaan muhsin orang yang muslim dan dalam keadaan muhsin begitu maknanya. Demikian pula ayat sebelumnya, orang yang beriman dan dalam keadaan berbuat ihsan begitu. Disebutkan fadilah-fadilahnya yang sangat tinggi. Ya. Dan kadang disebut kalimat ihsan diiringi dengan ketakwaan. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma'al ladzina taqaw hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa lagi berbuat ihsan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ma'iyatuhu kebersamaannya yang tentunya dalam ma'iyah terkandung dalamnya dukungan, pembelaan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Bukan dan di sini adalah menunjukkan dua golongan. Bukan harfu atfin ini menunjukkan dua yang berbeda, tetapi yang disebut ataf di sini adalah menjelaskan sifat yang berikutnya setelah sifat yang pertama. Sifat yang pertama takwa dan sifat yang kedua berbuat ihsan. Ya, Ini bukanlah maknanya Allah bersama orang-orang yang takwa dan orang-orang yang ihsan dua golongan. Golongan yang pertama golongan orang yang takwa, golongan kedua orang yang berbuat ihsan. Tetapi maknanya adalah walladzina amanu, alladzina taqau, walladzina hum muslimun orang-orang yang bertakwa dan mereka dalam keadaan berbuat ihsan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Di sini disebutkan kalimat ihsan dalam banyak ayatnya dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya kadang beriring dengan iman, kadang beriring dengan Islam dan kadang beriringan dengan ketakwaan. Dan di dalam Sahih Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang orang yang berbuat ihsan mendapatkan husna yaitu ayat dalam surat An-Nahl lilladzina ahsanul husna wa ziyadah orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna dan ada tambahan lain al-husna tentunya adalah jannah surga maka apakah tambahannya di sini disebutkan balasan bagi orang yang berbuat ihsan sangat tinggi dikatakan lilladzina amanu lilladzina ahsanu al wa Orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan surga dan tambahan. Maka dalam sahih Muslim tadi Rasulullah SAW menerangkan tentang apa itu ziyadah yang dimaksud. Ziyadah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah an-nazar ila wajhillah azza wa jalla fil jannah melihat wajah Allah di dalam jannah. Ya, ini tidak disebutkan lafaz hadisnya di sini. Yaitu ketika dakhala ahlul jannah fil jannah wa dakhala ahlun nar nar, ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, maka Allah tanyakan kepada penduduk surga. Apakah yang aku janjikan kepada kalian sudah kalian dapati? Mereka mengatakan sudah ya Rabb, semua yang kami inginkan kami dapati. Maukah aku tambah kata Allah? Maka mereka bertanya-tanya, tambahan apa lagi ya Allah? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, telah menyelamatkan kami dari neraka, dan telah memberikan kepada kami segalanya di dalam surga ini? Maka Allah singkapkan wajahnya, dan kemudian penduduk surga melihat wajah Allah. Maka mereka melihat wajah Allah dengan nikmat dan mereka lupa nikmatnya surga. Dan ini menunjukkan bahwa memandang wajah Allah melihat wajah Allah lebih nikmat daripada jannah. Maka ketika Allah tutupkan kembali hijabnya, mereka kembali lagi bernikmat-nikmat dengan surga sambil menanti-nanti. Kapan pertemuan dengan Allah kembali? Kapan melihat wajah Allah kembali? Sehingga mereka bernikmat-nikmat dengan jannah dalam keadaan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekali-sekali atau untuk melihat kembali wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah aziyadah Kata Rasulullah SAW, watilka ziyadah. Itulah yang dimaksud ziyadah. Berarti orang-orang yang berbuat ihsan mendapatkan surga dan mendapatkan ziyadah di atas surga, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Ibnu Rajab, ini balasan sungguh sangat pantas untuk orang-orang muslim. Hada munasibun li ja'alihi jazaan li ahli ihsan. Ini sangat pantas dan sangat cocok untuk balasan orang-orang muslim. Mengapa demikian? Karena yang namanya ihsan adalah beribadah kepada Allah, kepada Rabbnya di dunia dalam keadaan yakin Allah melihatnya, bahkan seakan-akan dia melihat wajah Allah. Jadi sebagaimana apa yang diriwayatkan di dalam hadis yang sedang kita bahas tentunya. Ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril, "Mal ihsan?" Dijawab Al-Ihsan, "An ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Yang namanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, semuanya Allah melihat kamu. Ini ihsan. Berarti di dunia, dalam keadaan dia tidak melihat dengan sungguh-sungguh wajah Allah, tidak melihat dengan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka dalam keadaan beramal seakan-akan Allah ada di hadapannya dan dia beramal dengan amalan-amalan yang mulia, amalan ihsan karena dia yakin Allah melihatnya. Maka ikhwan ibn azakumullah kata Ibn Rajab ketika dia beribadah di dunia ka'annahu yarahu biqalbi seakan-akan dia melihat dengan hatinya wa yanzur ilaihi fi hal ibadatihi dia seakan-akan melihat Allah ketika beribadah Fakana jaza'u dhalik. Maka pantaslah balasannya adalah benar-benar melihat Allah nanti. Karena di dunia dia dalam keadaan beribadah seakan-akan melihat Allah. Padahal tidak melihat. Dan beribadahnya dengan sungguh-sungguh betul-betul yakin Allah di hadapannya. Dalam keadaan tidak melihat. Maka balasannya nanti sesuai dengan jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal balasan itu sesuai dengan amalannya, maka balasannya nanti di sisi Allah adalah betul-betul memandang wajah Allah. Di mana orang-orang kafir dihalangi oleh Allah untuk memandang wajahnya dan mereka terhalang mahjub. Wa sebaliknya dari orang beriman dan ihsan adalah orang-orang yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an yaitu tentang jazail kuffari fil akhirah yaitu tentang balasan orang-orang kafir nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahum arrabbihim yawma idzin lamahjubun." Sesungguhnya mereka nanti dari Rabb mereka mahjub, terhijabi, terhalang. Tidak bisa memandang wajah Allah, tidak diberi kesempatan merasakan nikmatnya, lezatnya memandang wajah Allah. Mahjub mereka Kenapa? Karena dosa-dosa mereka yang mereka di dunia sama sekali melupakan Allah. Sama sekali tidak memperhatikan perintah-perintah Allah. Ah, maka Allah jadikan hijab ditutupinya mereka dari Allah. Ini sebagai balasan lihalihim fid dunya, balasan dari keadaan mereka di dunia. Apa keadaan mereka di dunia? Tarakumurran ala qulubihim Keadaan mereka di dunia adalah mereka mengumpulkan titik-titik hitam di hati mereka. Ya. Bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Bahkan ternodai dengan noda hitam di hati mereka karena apa yang mereka perbuat. Maka setiap mereka perbuat kekufuran, kekufuran, kesyirikan, kesyirikan, kemaksiatan, kemaksiatan, maka semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam, dan semakin pekat, semakin pekat hatinya. Hitam, pekat. Ketika hati dalam keadaan seperti itu, tentunya akan menjadi keras, kulo kulubuhum, dan hati yang hitam dan keras dalam keadaan dia tidak bisa mengenali Allah di dunia, tidak bisa mengetahui sifat-sifat Allah, dalam keadaan tidak bisa memandang apa yang diperintahkan Allah, mana yang halal, mana yang haram sama sekali dia tidak bisa lihat. Hatinya sudah tertutup rapat, tidak tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Karena hatinya sudah dalam keadaan hitam, legam. Maka khalifin na'azakumullah. Orang yang seperti ini sama dengan orang yang buta. Fa'innahum sesungguhnya mereka tak ta'mal absar. Bukan buta matanya, lakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Qulub allati fis sudur. Tetapi buta hati-hati mereka yang ada dalam dada-dada mereka maka balasannya nanti di akhirat mereka tidak bisa memandang wajah Allah, mereka terhalang untuk memandang wajah Allah yang padahal memandang wajah Allah itu lezatnya mengalahkan lezatnya surga. Ikhwan azakumullah. Fakana jaza'uhum ala dzalik an hujibu an ru'yatihi fil akhirah. Maka balasan bagi mereka nanti adalah terhalangnya mereka untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi tafsir al-ihsan. Maka ucapan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menafsirkan makna ihsan, beliau bersabda, "Anta abudallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ini isyarat bahwasanya seorang hamba beribadah kepada Allah dengan cara seperti itu atau dengan keadaan seperti itu adalah istihdaru qurbihi betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul dekat wa annahu baina dan meyakini bahwa Allah betul-betul di hadapannya karena yarahu sepertinya dia melihat Allah di hadapannya karena yakinnya karena sesungguhnya orang yang mendengar dengan orang yang melihat lebih yakin orang yang melihat. Maka ada ilmu yakin, ada ainal yakin. Kalau sudah ainal yakin, maka ini a'la syait. Dan inilah yang dikatakan sebagai basirah. Diambil dari apa kata-kata basirah? Dari kata-kata basar. Yang kata Imam Nawawi disebut basirah karena keyakinannya yang ada dalam hati seperti keyakinan al-mar'i ilal basar. Seperti keyakinan sesuatu yang dilihat kepada mata. Kalau kamu sudah melihat sesuatu dengan mata kamu, bagaimana kira-kira yakinnya? Apakah bisa dikaburkan atau dibikin ragu oleh orang lain? Itu bukan, itu bukan merah, putih itu. Padahal kamu lihat dengan mata kamu merah. Sepuluh orang, seribu orang mengatakan kamu tetap saya yakin. Saya lihat sendiri kok. Tidak goyah sama sekali. Kenapa? Yakin yakin yakinnya Kenapa kok kamu yakin? Oh, lihat sendiri. Inilah yang dikatakan basirah. Ilmu din dengan Quran, dengan hadis-hadis yang sahih, dengan riwayat yang dibuktikan secara ilmiah kesahihannya, maka itu meyakinkan. Maka khonifidina azakumullah, keistimewaan para sahabat adalah di sini. Bahwa para sahabat melihat sendiri Rasulullah dan melihat sendiri bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah, bagaimana keringat dingin mengalir di dahi Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, dan tahu betul bagaimana keadaan Rasulullah SAW, akhlaknya, perangainya, dan semuanya. Maka keyakinan mereka betul-betul ainal yakin. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka derajat ilmu yang paling tinggi adalah al-basirah. Al-basirah adalah ilmu yang sangat yakin. Nah sekarang seorang yang muhsin, Seorang yang beribadah kepada Allah. Dalam keadaan yakin Allah di hadapannya. Yakin Allah melihatnya. Yakin Allah dekat. Yakin Allah subhanahu wa ta'ala memperhatikannya. Dan dia karena yakinnya seakan-akan dia melihat Allah di hadapannya. Sehingga salatnya khusyuk. Ibadahnya khusyuk. Ikhlas. Betul-betul karena Allah dan sangat yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan melihat Allah di hadapannya. Ikhwan ibn a'azakumullah inilah derajat ihsan. Inilah yang dikatakan al-ihsan. Wadhalika yujibul khasyah wal khawf wal haibah wal ta'zim. Orang yang keyakinannya seperti ini. Meyakini Allah melihatnya, hadir di hadapannya, seakan-akan dia melihatnya. Maka tentunya akan lahir pada dirinya, pada batinnya, pada hatinya rasa khusyuk rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Haibah. Betul-betul merasa besarnya Allah, keagungan Allah dirasakan. Kama jaa fi riwayat an Abi Hurairah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz an ka ka'annaka tarahu. Riwayat tadi, riwayat masalah pertanyaan apa itu ihsan, di dalam lafaz dari Abi Hurairah disebutkan an engkau dalam keadaan khusyuk, takut pada Allah, khasyah, itu takut pada Allah Subhanahu Seakan-akan engkau melihat Allah. Ini azakumullah derajat ihsan. Berarti an ta'budallah ka'annaka tarahu dan an takhsyallaha ka'annaha Ini dua-duanya tidak bertentangan dan tidak berbeda. Sama maknanya. Engkau beribadah dengan khasyah, dengan rasa takut, rasa harap, dengan yakin pada Allah, dengan khusyuk, seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Ikhwan Jika demikian, maka tentunya yang paling yakin adalah yang paling kenal Allah. Yang paling yakin yang, yang paling yakin adalah orang yang paling kenal sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Quran dan yang Rasulullah ajarkan dalam hadis. Yani al ulama, orang-orang yang alim minal ulama, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang akan memiliki khasyah, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba ini, dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama'u orang-orang yang berilmu, yang kenal Allah, kenal sifat-sifatnya, membaca ayat-ayatnya, mendengarkan hadis-hadis Rasulnya, sehingga dia bertambah yakin, bertambah yakin, bertambah yakin sampai derajat al-ihsan. Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. ويجب أيضا النصح في العبادة ibadah في تحسينها وإتمامها وإكمالها Dan tentunya rasa takut yang ada pada dirinya karena keyakinannya kepada Allah akan menyebabkan dia baik dalam beribadah. Yani menyempurnakan ibadahnya. Ada orang yang nangis-nangis katanya khusyuk, tapi ibadahnya berantakan. Ini berarti dia sama sekali tidak mengerti tentang apa makna khasyah. Tidak tahu sama sekali apa makna khasyah dan apa makna ihsan. Kalau seorang itu dalam keadaan dia yakin Allah melihatnya, maka dia di samping khusyuk juga dia berupaya untuk mengerjakan yang paling benarnya, yang paling tepatnya dengan apa yang diajarkan oleh Allah sendiri dan apa yang diajarkan oleh utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa badlul juhdi fi tahsiniha. Tentunya akan berupaya mengeluarkan segenap usahanya untuk mentahsin, untuk memperbagus ibadahnya. Dan ibadah yang paling bagus adalah yang paling tepat dengan ajaran Rasulullah SAW. Bukan paling banyaknya. Banyak belum tentu bagus maka yang maknanya ahsan adalah yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Wa itmamiha wa ikmaliha. Berusaha untuk menyempurnakannya. Berupaya untuk melengkapinya. Ini karena rasa khasyah yang ada dalam hatinya. Karena dia betul-betul yakin Allah di hadapannya. Seakan-akan dia melihat Allah di hadapannya. Maka dia ingin beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik ibadah ingin beribadah kepada Allah dengan sesempurna-sempurna ibadah, dengan selengkap-lengkapnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepada jamaah min ashabih, kepada sekelompok dari sahabatnya, dengan wasiat yang seperti ini. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Hajri dari Abil Ahwas dari Abi Dhar Abi Dar mengatakan ausani khalili. Kekasihku berwasiat kepadaku. Khalili, kekasihku yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Abu Dar menyatakan dengan kalimat khalili. Dan ini tidak ada pertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW. Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Walakin akhi wa sahibi. Sungguh, kalau aku mengambil khalil dari kalian, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Maka tetapi tidak. Yani tidak mengambil khalil dari kalian, tapi beliau adalah khalilullah. Dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka akhi wa sahibi cukup kalian sebagai akhi, ikhwan, saudara, wa sahibi dan sahabatku. yakni Rasulullah SAW tidak mengambil kalian sebagai khalil tetapi para sahabat mengambil Rasulullah SAW sebagai khalil, ini tidak mengapa. Begitu. Maka Abu Dar menyatakan, Ausani khalili. Dan itu tidak menafikan pula bahwa Rasulullah SAW adalah khalilullah. Tidak menafikan pula bahwa Rasulullah SAW khalilullah, kekasih Allah. Ikhwan azakumullah. Kata Abu Dar, kekasihku berwasiat kepadaku. Yani Rasulullah SAW an akhsyallaha ka anni arahu agar aku khusyuk kepada Allah takut kepada Allah seakan-akan aku melihat Allah fa in lam akun arahu fa innahu yarani kalau aku tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihat aku demikian kata Abu Dar bahwa dia diberi wasiat oleh Rasulullah SAW untuk khusyuk dalam ibadah untuk sungguh-sungguh dalam ibadah seakan-akan dia melihat Allah. Warwiya an Ibni Umar qala aqada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi ba'd jasadi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW mengambil atau memegang sebagian tubuhku. Kemudian berkata, Ubudillah, ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Demikian Rasulullah SAW katakan kepada Ibnu Umar. Dikeluarkan oleh Nasai dan diriwayatkan dari hadis Zaid ibni Arqam marfu'an wa maqufan, "Kun ka'annaka tarallaha fa in takun tarahu fa innahu yarak." Jadilah engkau seakan-akan melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihat kamu. Disebutkan lafaz yang pertama, dikeluarkan oleh Abu Nuaim samping apa yang sudah sebut tadi Nasai dalam Riqaq dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan dikatakan Al-Muhaqqiq isnaduhu sahih sedangkan lafaz yang kedua dalam riwayat Abu Nuaim dalam Hilyah nasihatnya mirip dan persis dengan apa yang beliau wasiatkan kepada Abu Dar untuk beribadah kepada Allah dan untuk tunduk khusyuk seakan-akan melihat Allah. Ini derajat ihsan. Wa kharraja Tabrani min hadis Anas. Dikeluarkan oleh Tabrani dari hadis Anas bahwasanya seseorang berkata, "Ya Rasulullah, hadisni bi hadis." Sampaikan kepadaku satu hadis. Waj'alhu mujazan dan jadikanlah simple. Minta dinasehati dengan sesuatu kalimat tetapi minta yang ringkas simple. Mujaz Bukan hanya simple, simple tapi padat isinya. Ini diringkas dalam keadaan isinya banyak, begitu. Maka Nabi yang memang terkenal dengan sifatnya memiliki jawami ul kalim atau keistimewaannya, uti itu jawami al kalim. Aku diberi jawami ul kalim. Kalimat-kalimat yang simple tapi padat. Ringkas tapi maknanya luas. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW kepadanya, Salli salata waddi' fa innaka in kunta la tarahu fa innahu yarak. Salatlah salatnya seorang yang akan berpisah. Salat muwaddi' muwaddi' adalah orang yang akan berpisah. Bagaimana keadaannya kalau kamu salat dengan salat yang terakhir? Setelah itu kamu akan wafat. Tahu akan wafat sebentar lagi. Bagaimana salatnya? tentunya akan khusyuk, akan sebaik mungkin, sekhusyuk mungkin, sesempurna mungkin. Karena setelah itu tidak ada kesempatan lagi untuk salat. Ini salat muwaddi' namanya. Maka khonifina azakumullah dikatakan innaka in kunta la tarahu. Sesungguhnya engkau kalaupun kau tidak melihat Allah di dunia ini, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Maka salatlah dengan sesempurna mungkin seakan-akan itu salat terakhirmu. Demikian ikhwan azakumullah yang tentunya terkandung di dalamnya makna yang sama dengan yang sebelumnya. Agar kamu berbuat ihsan, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan dalam hadis Harisah yang masyhur telah diriwayatkan dari berbagai macam jalan yang mursal dan juga diriwayatkan dengan muttasil. Wal mursal asah dan yang mursal lebih sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala lahu bahwa Nabi mengatakan kepada Harithah kaifa asbahta ya Harithah bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Harithah dia menjawab asbahtu mu'minan haqqan pagi ini aku dalam keadaan mu'minan haqqan beriman yang sungguh-sungguh qala undur ma lihatlah apa yang kamu katakan yakni perhatikan kembali ucapanmu dia menyatakan aku adalah mukminun haqqan, orang beriman yang sungguh-sungguh, yang hakiki. Maka Rasulullah mengatakan, "Unzur ma taqul, fa inna li kulli qaulin haqiqah." Perhatikan ucapanmu tadi. Sesungguhnya setiap ucapan itu ada kenyataannya, ada buktinya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, azabta nafsi anid dunya, fa laili wa adma'tu nahari." wa ka'anni anzur ila arshi rabbi barizan wa ka'anni anzur ila ahli jannati fil jannah kaifa yatara warud? yatara yatazawaruna Nah, sahih. Kata dia, sungguh engkau wahai Rasulullah SAW telah mengajarkan sesuatu yang menyebabkan diriku Aku telah pisahkan diriku dari dunia. Aku telah bangun malam, yakni menjauhkan diri dari tempat tidur. Wa nahari dan aku sudah menghauskan siangku. Artinya puasa. Ya. Wa ka'ani andur ila arsy rabbi barizan. Dan seakan-akan aku melihat ars Allah dalam keadaan tampak jelas. Dan seakan-akan aku melihat ke surga dan aku melihat dalam keadaan di surga penduduknya saling berziarah satu dengan lainnya. Wa ka'anni anzur ila ahli nari kaifa yata'awanun fiha. Dan aku melihat penduduk neraka bagaimana mereka satu dengan lainnya saling meminta bantuan tapi tidak akan ada yang bisa membantu dan saling menyalahkan satu dengan lainnya. Kesesuaian yang atas ya ta'awun. Ah, saling menjerit. Saling menjerit dan saling merintih. Qala absarta falzam 'abdun nawwarallahu al-iman fi qalbih. Maka dia berkata, absarta, engkau telah mendapatkan basirah. Perhatikan, ketika dia mengatakan mukmin haqqan, Nabi mengatakan berikan kembali ucapanmu. ini kamu lihat kembali ucapan mengatakan mukmin hakon itu sudah buktinya apa? Kemudian diterangkan buktinya bahwa dia dalam keadaan sampai malam sedikit tidurnya karena sholat siang hari berpuasa dan dalam keadaan dia melihat seakan-akan melihat surga dan neraka seakan-akan melihat Allah di arasnya ini karena yakinnya maka Nabi mengatakan absorta engkau telah mendapatkan basirah apa basirah sudah kita katakan tadi basirah adalah darajatul ilmi atau darajah al-ilmi yang al-a'la, yang paling tingginya. Falzam. Maka tetaplah, peganglah yang demikian. Nawwarallahu al-iman fi qalbih. Semoga iman Allah berikan cahaya kepada hamba yang demikian. Wa yurwa min hadis Abi Umamah. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصى رجلا فقال له استحي من الله استحياءك من رجلين أو استحيائك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك Dalam hadis Abi Umamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan wasiat kepada seseorang. Dia katakan, istahi, malulah kepada Allah. Seperti rasa malumu kepada dua orang dari orang soleh, dari keluargamu, kerabatmu. Yang tetap bersamamu dan tidak meninggalkan dirimu. ini selalu dalam keadaan diapit kanan kirinya oleh dua orang yang saleh. Bagaimana keadaanmu kira-kira? Apakah kamu akan malu berbuat maksiat atau tidak malu? Tentunya akan malu. Akan berupaya untuk berbuat yang baik-baik di samping orang yang saleh. Ikhwanifidina azakumullah. Hadis ini dalam keadaan mursal dan memiliki kelemahan. Sehingga cukup dalam keadaan kita meyakini bahwa ada raqibun atid. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang juga tentunya Malaikat-malaikat itu adalah ibadun salihun. Hamba-hamba yang saleh. Yang selalu ada di samping kiri kita, di samping kanan kita. Apakah kita tidak malu? Maka ikhwanifidina azakumullah. Malulah kepada Allah. Malulah kepada malaikat yang di kanan kita dan di kiri kita. Dan malulah kepada seluruh kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang yang saleh. Wa yurwa an Mu'ad. Bahwa Nabi Shallallahu memberikan wasiat kepadanya Lama ba'athahu ilal Yaman. Ketika mengutus Mu'ad ke Yaman. Rasulullah mewasiatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan rasa dengan sifat malu juga. Istahi, malulah engkau. Minallah kama tastahi rajulan dahaibatin min ahlik. Di dalam sadarnya juga ada seorang yang bermasalah, yaitu Ibn Lahiyah wa fihilin. Sedangkan sisa rijalnya yang lain adalah siqah. Ibnu Lahiyah adalah dalam keadaan pernah dia dalam keadaan bagus hafalannya karena dia meriwayatkan dari catatannya tapi ketika catatannya terbakar dia ikhtalat sehingga barang siapa yang bisa membedakan mana yang diriwayatkan sebelum ikhtalat dan mana yang sudah ikhtalat maka yang sebelum ikhtalat dalam keadaan bisa diterima dan yang setelah ikhtalat setelah tercampur hafalannya maka tidak diterima. Dan dikatakan wallahu alam, abadilah adalah yang mengambil dari dia sebelum ikhtilaf. Nah, ikhwan ibn a'azakumullah. <clears throat> Disebutkan pula dalam riwayat ini Rasulullah SAW mewasiatkan dengan malu. Tentunya malu itu kaitannya dengan masalah dilihat, iya kan? Malu kalau dilihat begitu. Sehingga ketika seorang mukmin yang muhsin, yang memiliki sifat ihsan, yang yakin bahwa Allah melihatnya, Allah di hadapannya, Allah dalam keadaan memperhatikannya, maka dia betul-betul merasa bahwa Allah di hadapannya. Seakan-akan melihatnya. Maka orang ini akan malu. Akan malu kepada Allah dan akan malu untuk berbuat dosa, untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal yuridul insan liyafjura amamah berbeda dengan orang-orang yang Allah gambarkan ini. Bahkan kebanyakan manusia yafjur berbuat fujur amamahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kebanyakan orang dalam keadaan tidak punya malu kepada Allah, kebanyakan orang tidak punya ihsan, kebanyakan orang lupa bahwa Allah melihatnya, Allah memperhatikannya dan dia dalam keadaan di hadapan Allah dimanapun dia berada. ini dilupakan sehingga dikatakan bal yuridul insanu liyafjura amamah bahkan manusia itu menginginkan untuk berbuat fujur di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kashfil aurah khalian. Faqala Allahu ahaqqu an yustahya minhu. Dan ketika ditanya Nabi SAW tentang bagaimana membuka aurat dalam keadaan sendiri. Faqala Allahu ahaqqu an yustahya minhu. Maka dijawab Allah lebih pantas untuk kita malu kepadanya. Riwayatnya dikatakan di sini Hasan. Hah? Nah, tahqiq yang lain. Hasan. Baik. Wasa Abu Darda rajulan faqala lahu ubudillah ka'annaka tarahu. Juga Abu Darda mewasiatkan kepada seseorang, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Demikian dinukil dalam Al-Hilyah oleh Abu Nu'aim. Dan Urwah ibn Zubair khataba ila ibn Umar ibnatahu. Melamar anaknya ibn Umar. Wahuwa fit tawaf. Jadi ketika tawaf, Urwah ibn Zubair mengatakan kepada ibn Umar, aku melamar anakmu dalam keadaan tawaf. Falam yujibhu. Dia diam. Ibn Umar tidak menjawab. Tumalaqiyahu ba'da dhalik. Kemudian ketemu lagi setelah itu. Fa'tadara ilai. Kemudian memberikan udurnya. Wa qala kunna fit tawafina takhayalullah baina a'yunina. Akhrajahu Abu Nuaim wa ghairih. Kenapa kok nggak menjawab waktu itu? Ibnu Umar memberikan alasannya. Aku waktu itu dalam keadaan mengkhayalkan tentang Allah karena aku merasa Allah melihat aku dalam keadaan tawaf. Sehingga merasakan bahwa ini sedang beribadah di hadapan Allah. Sehingga jawabannya nggak sempat. Karena sibuk dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifidina azakumullah bukan khayal artinya menggambarkan kayak apa Allah bukan sama sekali. Karena tidak ada satu ulama pun dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi tabi'in yang mengajarkan demikian tapi maknanya ya takhayalullah menghayalkan dan menggambarkan dalam hati bahwa saya sedang di hadapan Allah. Saya sedang beribadah kepada Allah. Saya dalam keadaan sedang dilihat oleh Allah, dalam keadaan sedang tunduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan orang yang dalam keadaan yakin Allah di hadapannya? Apakah sempat untuk berbisik ke kanan dan ke kiri? Ini khonifidina azakumullah yang dimaksud oleh Ibnu Umar. إن الرواية قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك adalah ta'lil lil awal. Itu alasan untuk kalimat yang pertama. Apa kalimat pertamanya? Fa'budullah ka'annaka tarahu. beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ini kalimat pertama. Kalimat keduanya, kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka ingatlah Allah melihat kamu. Kalimat kedua ini sebagai alasan dari kalimat pertama. Yani yakinlah bahwa Allah melihatmu seakan-akan kamu melihatnya. Final abda ida umira bi muraqabatillahi fil ibadah karena sungguhnya seorang hamba jika diperintahkan untuk muraqabatullah dalam ibadah, untuk selalu merasa diperhatikan oleh Allah dalam ibadah, wastihdari qurbihi min abdih dan merasakan bahwa Allah itu dekat dengan dirinya, hatta ka'annal 'abda yarahu hingga seakan-akan hamba ini melihatnya fa innahu qad yashiqu dzalika alaih. Tentunya akan memberatkannya. Ketika akan memberatkannya ya sudah, kalau tidak bisa kamu seakan-akan melihat Allah, ingatlah bahwa Allah melihat kamu. Kalau kamu nggak melihat Allah, Allah melihat kamu. Fayasta'in ala dzalika biimanihi bi anna Allah yarah. Maka beristi'anah, meminta bantuan dengan keimanannya bahwa dia yakin Allah melihatnya, maka dia akan mencapai derajat tadi seakan-akan dia melihat Allah. ala sirrihi wa dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kerahasiaannya, melihat yang zahirnya, melihat yang batinnya, yang tidak tersamar sedikit pun dari urusannya. Kalau orang itu sudah yakin dan mencapai keyakinan yang seperti ini kedudukannya sahula alaihi intiqal ilal maqam maka mudah baginya untuk meningkat ke tingkat yang kedua yaitu seakan-akan dia melihat Allah beribadahlah kepada Allah seakan-akan melihat Allah kalau belum bisa sampai situ kalau belum bisa ingatlah Allah melihat kamu dengan bantuan keyakinanmu bahwa Allah melihat kamu Allah memperhatikan kamu yang lahirnya, yang batinnya, yang tampak di depan umum ataupun kesendirian, maka kamu akan meningkat, meningkat, meningkat sampai tingkatan ihsan tadi. Waqila dikatakan pula bal huwa isyaratun <clears throat> illa eh, ila anna man syaqqa alaihi an ya'budallah Allah ka'annahu yarahu falya'budillah ala anna Allah yarahu wa yattali' alaihi. Dikatakan pula bahwa itu isyarat bahwa barang siapa yang tidak mampu untuk beribadah kepada Allah, seakan-akan melihat Allah, maka hendaklah dia beribadah kepada Allah dengan yakin bahwa Allah melihat dirinya. Kalau tidak bisa yang pertama, yang kedua. Ya, ini kalau Allah melihat kamu, faliyastahi min nadarihi ilaih. Maka malulah kepada Allah yang melihat kamu. Dimanapun kamu berada, kamu itu di hadapan Allah. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana dikatakan oleh sebagian arifin, ittaqillah. An yakuna ahwanan nadharain atau nadhirain ilaik. Takutlah kepada Allah. An yakuna ahwanan nadhirain ilaik. Takutlah kamu kepada Allah untuk menjadi sesuatu yang ahwan, yang paling ringan atau paling sederhana dari dua pandangan kepadamu Jangan menjadikan Allah adalah yang lebih remeh daripada dua pandangan. Baik. Tentunya dua pandangan artinya pandangan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan pandangan manusia. Kata orang-orang yang bijak, para orang yang arif itu artinya orang yang bijak. Kata mereka, bukankah kamu malu kepada manusia? Kenapa tidak malu pada Allah Subhanahu wa taala? Jangan kamu jadikan Allah ahwan. Ahwan dan nadhirain dari dua yang memandang ini, jangan kamu jadikan Allah lebih remeh daripada yang ini. Iya kan? Kalau manusia dalam keadaan tidak memiliki ma'rifatullah dengan cukup, maka dia melihat nazir yang ini dengan nazir Allah Subhanahu wa taala, dia justru meremehkan nazir Allah Subhanahu wa taala. Allah melihatnya dia biasa-biasa saja. Tapi ketika fulan melihat malu dia. Aduh, ada fulan datang ini khonifidin a'azakumullah. Maka kata orang yang arif mengatakan, Ittaqillah. Takutlah kamu pada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan kamu jadikan Allah sebagai yang ahwan minan nadirain. Jangan kamu jadikan Allah sebagai yang lebih remeh dari yang memandang. Yang memandang manusia memandang, malaikat memandang, Allah memandang. Kenapa pada ini yang pada ini malu, pada Allah tidak malu? Ini khonifidin azakumullah. Qaulun min haula al-arifin. Wa qala ba'dhum. Berkata lagi sebagian mereka, Khafillah ala qadri qudratika alaik, wastahi minhu ala qadri qurbihi mink." Takutlah kepada Allah seimbang, sesuai, sepadan dengan kekuasaannya kepadamu. Dan malulah kepadanya sesuai dengan kedekatannya kepadamu. Taib. Ini kalimat adalah kalimat-kalimat bijak. Kalimat-kalimat yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalimat-kalimat yang betul-betul memiliki hikmah. Takutlah kepada Allah. Sesuai dengan kekuasaannya yang maha tinggi. Artinya, kalau kamu takut pada sesuatu makhluk. Kenapa kira-kira takut? Karena khawatir orang itu menimpakan kejelekan kepadamu. Apakah mampu menimpakan kejelekan kepadamu? Kalau tidak mampu, kamu takut enggak? Tidak takut. Iya toh? Semakin dia mampu, kamu takut. Semakin kuat dia. Bagaimana? Semakin takut. Semakin kadir, semakin kudrohnya lebih tinggi, kudrohnya lebih tinggi, semakin takut, semakin takut kamu. Apalagi Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh makhluk. Yang qadir ala kulli syai yang kudrahnya dalam keadaan tidak terbatas. Maka kata orang bijak tadi, takutlah kepada Allah sesuai dengan kekuasaan Allah. Allah mampu untuk berbuat apapun kepada kamu dan tidak ada yang bisa menghalangi. Kamu takut dengan manusia, padahal manusia lemah. Kekuatan mereka terbatas, dan dalam keadaan kalaupun mau membalas kamu dalam keadaan mungkin terhalang oleh orang lain, mungkin terhalang oleh keadaan, mungkin terhalang oleh hujan, mungkin terhalang oleh kejadian-kejadian-kejadian, mungkin mungkin mungkin karena kelemahannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai dan Allah kudrahnya tidak terbatas, kekuatannya tidak terbatas, maka Allah bisa mengadab kamu, bisa menimpakan kamu dengan berbagai macam musibah di dunia ataupun di akhirat dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Maka takutlah kepada Allah. Sesuai dengan kekuasaannya Allah Maha Tinggi, maka tinggikanlah rasa takutmu kepada Allah. Ini mana? khafillaha. Takutlah kepada Allah. Ala qadri qudratika, ala qadri qudratihi ta'ala ilaik. Takutlah kepada Allah sesuai bagaimana tingginya kekuasaan Allah kepadamu, maka kamu harus lebih takut. Kamu harus tambah takut, tambah takut, tambah takut. Ikhwanifidina azakumullah demikian pula istahi minhu. Malulah kamu kepada Allah. Sepadan seukuran sesuai dengan kedekatannya. Tentunya ketika kamu malu dengan orang yang saleh untuk berbuat dosa. Oh jauh dia. Ada di sana. Oh, Anda sekarang sudah ada di, di kota sini. Masa? Syekh sudah datang sini. Sudah, semakin khawatir dia Padahal dia berbuat dosa ini. Semakin malu kan. Jangan sampai beritanya nyampe ke dia. Datang ke kampungnya. Lu sekarang sudah di kampung sini. Semakin malu. Bahkan sekarang sudah masuk ke rumahmu. Sudah ada depan rumahmu. Bingung dia. Malu dia. Kenapa? Semakin dekat, semakin dekat, semakin malu, semakin malu, semakin malu. Taib. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang kata Allah idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini namanya qiyasul aula. Qiyas al aula adalah tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tapi justru sebaliknya. Kalau makhluk dalam keadaan demikian kamu sikapi, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan Allah Maha dekat. ini karena Allah ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha mendengar, Maha melihat dan Allah Subhanahu wa taala memperhatikan semua gerak-gerikmu dan mendengar bisikan-bisikan dalam hatimu, maka tentunya Allah akrab. Allah lebih dekat. Aku dekat kata Allah. Nah semakin Allah dekat, kamu mesti semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih malu kepada Allah karena Allah lebih dekat. Inilah yang hanya dipahami oleh orang-orang muhsin. Orang yang memiliki sifat ihsan.